Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk kita manusia. Sedangkan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya di akhirat. Maka barang siapa di dunia ini kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah, maka dia ini akan mendapatkan segala-galanya. Barang siapa di dunia ini jauh daripada Allah, tidak kenal kepada Allah, lupa kepada Allah maka dia ini akan kehilangan segala-galanya Khalifah Umar radhiyallahu dalam nasihatnya ingat kepada Allah itu adalah obat sebaik-baik obat ingat kepada makhluk itu sumber segala macam penyakit Inilah maksud dan tujuan hidup di dunia ini. Mengenal kepada Allah. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan. Itulah kesuksesan. Berkumpul dengan makhluk tapi yang diingat sang pencipta makhluk yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan itulah kesuksesan. Karena dunia tempat intihan, tempat ujian. Ya. Diuji. Ya. Melihat makhluk, berkumpul dengan makhluk. Tapi yang diingat sang pencipta makhluk. Yaitu Allah swt Itulah kesuksesan. Itulah kebahagiaan Itulah ketenangan. Ya, kebahagiaan, ketenangan. Bila dalam hati kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus senantiasa kita merasa bahwa kita ini hambanya Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan petani, bukan pedagang, bukan pengusaha, bukan pegawai, ya, bukan dokter, bukan insinyur. Kita ini hambanya Allah, umatnya Rasulullah Kita manusia, bukan malaikat. Keperluan hidupnya, petani, pedagang, gawe itu keperluan-keperluan hidup. Bukanlah maksud dan tujuan kehidupan kita. Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fahuwa halifatullahi di ardihi wa halifatu rasulihi wa halifatu kitabihi. Barang siapa yang senantiasa amar ma'ruf nahi anil munkar buat kerja dakwah sesungguhnya dia ini akan dijadikan khalifahnya Allah di buminya Allah maknanya, maknanya dalam diri seorang hamba ada sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Bila kita laksanakan perintah Allah, kerja dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah dengan cara Rasulullah SAW mengajak ke masjid mengajak ke masjid memakmurkan masjid-masjid inilah bentuk amar ma'ruf ya, bentuk amar ma'rufnya bentuk dakwahnya dakwah ala haji nubuah dakwah dengan tertib kenabian bukan dakwah maunya sendiri bukan dakwah pikirannya sendiri tidak dakwah ala minhajin nubuah dengan tertib kenabian bawa orang ke masjid ya, bawa orang ke masjid ini cara kehidupan nabi kehidupan para sahabat bawa orang ke masjid ini namanya dakwah ya tidak seperti umumnya manusia tidak seperti pendapatnya umumnya manusia sekarang. Ya. Itu, ya. Dakwah ceramah dikiranya dakwah. Nah itu umumnya manusia. Buat buletin dikatakan dakwah. Nah, itu umumnya manusia. Ini bukan cara nabi dan sahabat. Bukan cara nabi dan sahabat. Ya, dakwah yang dipahami oleh umumnya manusia ini bukan cara Nabi dan sahabat. Dan ini harus ditinggalkan. Karena selain cara Nabi dan sahabat itu tidak mendatangkan hidayah. Hanya cara Nabi dan sahabat yang mendapatkan hidayah. Hanya cara Nabi dan sahabat mendatangkan hidayah. Hanya cara Nabi dan sahabat yang akan menyatukan umat. Ya, Jamaah tablik bukan menyatukan umat. Dakwah Nabi dan sahabat yang menyatukan umat. Ya, ini yang menyatukan umat. Jadi inilah maksudnya. Maka bila ini kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat-sifat pada diri kita. Allah akan beri pada kita sifat takwa. Ya? sifat takwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan sifat qanaah, merasa cukup. Ya. Merasa cukup. Sedikit cukup, apalagi banyak. Cukuplah sedikit banyak cukup. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan sifat istighna, merasa kaya. Ya. Merasa kaya sehingga tidak perlu melirik harta benda orang lain. Melirik saja tidak. Ya. Ini sifat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan sifat ikhlas. Orang ikhlas itu akan menjadi pelita hidayah di mana saja. Allah akan berikan kita sifat para sahabat. Dai seperti sahabat. Sifat ithar peduli kepada umat, mencintai umat, menyayangi umat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara muslim yang lain lebih dari dirinya sendiri walaupun dirinya dalam keadaan penderitaan dan kesusahan. Cinta kepada umat, peduli kepada umat, memikirkan umat, memohonkan makfirah keampunan kepada Allah untuk umatnya. Ya. Ini. Indah sifat para sahabat. Sehingga kita ini merasa sebagai hamba. Puncak yang tertinggi puncak hamba. Ya. Bagaimana Nabi kita ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya para malaikat untuk menjadi nabi yang raja atau nabi yang hamba. Maka Nabi minta nasihat kepada Jibril alaihissalam. Maka memberikan isyarat bahwa tawadhu itu lebih baik. Sifat tawadhu itu lebih baik. Maka Nabi memilih hamba. Jadi hamba ini pangkat yang tertinggi. Kawulo, rumongso kawulo. Maka Nabi itu memberikan contoh bagaimana makannya hamba duduk di bawah. Ya. Tidurnya hamba ya. tidur di selembar tiga. Rumahnya hamba sederhana. Berjalannya hamba. Ya. Berkumpul dengan masyarakat hamba. Ya dari pintu kehambaan itulah Allah Subhanahu wa taala angkat yang tinggi-tinggi menjadi imamul anbiya, pimpinannya para nabi. Ini perasaan hamba. Jadi ini yang tertanam dalam diri kita. Sehingga kita ini merasa sebagai hamba Allah. kita datang ke masjid sholat lima waktu berjamaah perasaan hamba ya. berkumpul dengan semua orang berkumpul dengan semua lapisan masyarakat kita pergi ke haji tanah suci perasaan hamba ya. menggunakan kain ikhram perasaan hamba Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, pemelihara kita, pemberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita diketahui, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita hendak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Sehingga kejayaan kesuksesan pertemuan seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu Itulah kejayaan kesuksesan. Maka kematian bagi orang beriman itulah pertemuan hamba dan Rabbnya. Kejayaan kesuksesan. Maka surga itu ada pintunya. Pintu surga kematian. Maka kematian bagi orang beriman itulah hari raya. Ya. Kematian bagi orang beriman hari raya. Siapa yang menikmati hari raya? Orang yang puasa ketika bulan Ramadan. Ya. Maka jadikanlah kehidupan dunia ini puasa. Tidak terkesan oleh keadaan di dunia. Walaupun ada makanan, walaupun ada minuman, ada buah-buahan, tidak mau makan sebelum hari ya. Eh? Ada di depannya. Tapi kalau belum ada, tidak berani. Eh? Tidak berani. Jadi inilah kehidupan kita di dunia. Sehingga Khalifah Umar radhiyallahu memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Ingat mati itu nasihat. Itu nasihatnya Khalifah Umar. Ingat mati itu nasihat. Aisyah radhiallahu beliau mengatakan barang siapa setiap hari mengingat mati 25 kali kalau dia mati mati syahid. Ini hari yang mulia kejayaan kita, ujian kita. Sehingga di dunia ini sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu dalam nasihatnya beliau mengatakan, aku telah menemukan kebahagiaan, ketenangan di dalam mujahadah dan pengorbanan. Aku telah menemukan kebahagiaan, ketenangan di dalam mujahadah dan pengorbanan. Ya. Itulah kehidupan di dunia ini penuh dengan pengorbanan. Bagaimana Nabi dan sahabat telah berkorban untuk agama Berkorban meninggalkan keluarganya untuk agama. Berkorban meninggalkan tanah airnya untuk agama. Berkorban Baitullah Ka'bah yang dicintainya. Harus berpisah, berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ya. Para sahabat telah meninggalkan yang dicintainya Baitullah Ka'bah untuk pergi ke seluruh dunia. Pengorbanan. Mencintai Madinah. Kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga kuburnya di Mekah dan di Madinah hanya 10 ribu. Yang 114 ribu tersebar ke seluruh dunia. Pengorbanan. Untuk agama. Untuk Allah SWT. Sehingga kita merasa hamba Allah. Perasaan hamba. Ya, bila kita sudah merasa bahwa kita ini hamba, baru iman kita benar. Iman kita lurus. Tauhid kita lurus. Ya, baru tauhidnya lurus. Ini yang dijadikan sebagai khalifat Hambanya Allah. Ada sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Wa halifatu rasulihi meneruskan kerjanya Nabi. Ya. Kerjanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pimpinan kita. Kita sebagai umatnya ikut pimpinan. Ya. Melihat pimpinan. Contoh, uswah sebagai contoh. Rasulullah SAW. Maka mencintai pimpinan kita, mencintai Rasulullah SAW dan perjuangannya dakwahnya. Almaru ma'aman ahaba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Mencintai Nabi, pimpinan kita dan perjuangannya, dakwahnya besok di yaumul kiamah bersama dengan pimpinan kita. Ya, ini jaminan. Ya, jaminan. Rahimallahu lafai alladzina yubalighun ani. Semoga Allah merahmati wakil-wakil aku yang menyampaikan agama dari aku. Dirahmati oleh Allah. Ikut pimpinan itu dirahmati oleh Allah. Kehidupan kita akan menjadi baik dengan rahmat Allah. Allahumma makfir bil ansar wa abnaihim wa abna abnaihim. Ya Allah ampunilah orang ansar, anaknya, cucu-cucunya. Ya, ini doa Nabi. Siapa saja, tinggal di mana saja, mau jadi ansor-ansor penolong-penolong agamanya Allah. Maka anak kita, diri kita, anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita dijamin maghfirah keampunan dari Allah Subhanahu Ini dakwah. Ya, ini dakwah sebagai pelanjut kerja Nabi memikirkan umat, tanggung jawab umat 7 miliar manusia di dunia. Nah, berapa penduduk dunia? 7 miliar. Yang Islam satu setengah miliar. Eh? Yang Islam satu setengah miliar. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab dakwah, tanggung jawab semua orang iman. ya. Tanggung jawab dakwah, tanggung jawab semua orang beriman. Ini tanggung jawab dakwah. 270 negara di dunia ini tanggung jawab kita. Ya. Ini termasuk hasil musyawarah Indonesia di Mutin, Indonesia diberi tanggung jawab seluruh dunia. Ya. Seluruh dunia diberi kepercayaan. Ini sebagai umatnya Rasulullah SAW. Bahkan supaya pergi ke negeri-negeri yang India, Pakistan, Bangladesh tidak bisa masuk, Indonesia suruh masuk ke sana. Ya. Bahkan kita diberi, dianjurkan supaya kita pergi ke negeri-negeri yang jauh-jauh dengan biaya yang besar. Kita kasih alam. Maulana Ilyas Rahmatullahi dalam mahfudat nasihatnya, pergilah ke negeri-negeri yang jauh dengan masa yang panjang, kamu akan mendapatkan manfaat rohani yang banyak. Di mahfudat nasihatnya, Bola Belum dia. Nah inilah sebagai penerus kerjanya Rasulullah SAW. Kita sebagai umat mewarisi kerja. Ya. Tanggung jawab 270 negara di dunia. Ini takazah kita. Ya, takazah kita pada saat sekarang. Takazah yang terkini. Maka ini harus dipersiapkan. Dipersiapkan betul-betul. wa halifatu kitabih diberi tanggung jawab kitab yaitu Al-Quran tanggung jawab kita terhadap Al-Quran ada tiga perkara ya. tanggung jawab kita terhadap Al-Quran ada tiga perkara pertama kali bagaimana setiap masjid hidup madrasah tahfidul Quran ya. ada maktab ada TPA. Kalau kita sekarang seperti TPA. Belajar Al-Quran. Kemudian meningkat menjadi makna. Ya. Tafid. Ya. Untuk menjaga lafad-lafad dari Al-Quran. Yang kedua, setiap masjid hidup madrasah diniyah untuk menjaga makna-makna dari Al-Quran. Ya. Yang ketiga hidup madrasah dakwah ala minhaji nubuah untuk menjaga amal terhadap Al-Quran dan keyakinan terhadap Al-Quran. Ya. Keyakinan terhadap Al-Quran. Sehingga cara hidup umat ini berlandaskan Al-Quran. Ini tanggung jawab kita. Tiap-tiap masjid yaitu mengeluarkan jamaah ya, Jamaah dikeluarkan dari tiap-tiap masjid. Datang malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Dari tiap-tiap masjid keluarkan jamaah ke seluruh alam. Tanggung jawab dari tiap-tiap masjid. Tiap-tiap masjid hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Ya. Ini jamaah masjid. Ya. Inilah maksudnya. Sehingga kita menjadi umat membentuk sifat umat seperti sahabat. Eh, ini caranya di sini. Ya. Ini caranya membentuk sifat umat seperti sahabat. Ya. Sarana tarbiyahnya masjid. Sarana tarbiyahnya masjid. Membentuk masyarakat umat seperti sahabat. Sarana tarbiyahnya masjid. Sebagaimana Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW membentuk sifat. Masjid sebagai sarana tarbiyah untuk membentuk sifat umat. Jadi ini amal daripada masjid. Sehingga masjid ini menjadikan pusatnya Islam. Itu adalah masjid. Tempat tarbiyah ini tanggung jawab kita. Maka perlu latihan. Empat bulan, empat puluh hari ini latihan. Latihan bagaimana kita menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW. Memakmurkan dari dalam masjid-masjid. Tiga golongan dalam jaminan Allah. Ketika hidup diberi rezeki dan dicukupi keperluannya, kalau mati masuk surga. Kitab mentahap ahadis. Tiga golongan itu siapa? Satu, orang yang masuk rumah ucapkan salam, dijamin. Ya, orang yang masuk rumah ucapkan salam, dijamin. Ya. Yang di rumah mendengar, yang tidur tidak terkejut. Ya. Yang di dalam rumah mendengar, yang tidur tidak terkejut. Itu ucapkan salam. Tidak berteriak sehingga yang tidur tidak terkejut, ya. tidak pelan, ya. sehingga nggak dengar. Ya. Nah, ini ucapan salam. Yang kedua, yang keluar rumah menuju ke masjid, memakmurkan masjid. Jaminan Allah. Yang ketiga, orang yang keluar visa bilina. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu Jaminan diberikan rizki yang mulia. Ya seorang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu rezekinya susah, ekonomi sulit. Nabi berikan nasihat, kamu masuk rumah, ucapkan salam, baca surat ikhlas, adab masuk rumah, diamalkan sahabat. Tidak lama kemudian, ya Rasulullah, sekarang rezeki saya sudah barokah. Ya, rezeki barokah. Ekonomi selesai. Udah seorang sahabat lagi, ya Rasulullah. Saya ini bertengkar terus dengan istri. Nabi memberikan nasihat. Kamu masuk rumah, ucapkan salam, baca salawat, baca surat ikhlas. Ada masuk rumah. Dikerjakan sahabat. Laporan lagi, ya Rasulullah sekarang sudah rukun baik dengan anak dan istri. Ya. Jadi adab masuk rumah itu menyelesaikan urusan ekonomi menyelesaikan urusan rizki, menyelesaikan urusan rumah tangga. Ini adab masuk rumah. Ya. Ucapkan salam, baca salawat, baca surat ikhlas. Di adab masuk rumah, menyelesaikan rezeki, ekonomi, menyelesaikan urusan rumah tangga, rukun baik dengan keluarga, anak istri, rezekinya cukup barokah. Ini Islam. Ini Islam jadi ini bagian dari bertanggung jawab kita untuk mewujudkan daripada kerja nubuah. Ya. Ini maksudnya kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW tanggung jawab terhadap Al-Quran. Mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang harus kita siapkan. Untuk itulah hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dianjurkan setiap hari membaca Hayatul Sahabat. Ya. Pada saat menganjurkan tiap hari taklim itu ada taklim istimai, ada taklim infirodi. Taklim infirodi tiap-tiap hari baca Hayatul Sahabat. Ya. Taklim istimai di masjid dan di rumah ditambah taklim infirodi tiap-tiap hari baca Hayatul Sahabat. Membaca ayat-ayat sahabat tiap-tiap hari. Sediakan waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam. Ini yang akan menimbulkan spirit, yang akan menimbulkan jisbah, yang akan menimbulkan kegairahan, yang akan menimbulkan istiqdah. Capacity and capability. Kemampuan. Itu istiqdah. Untuk mengerjakan amal agama. Untuk buat kerja dua setengah jam. Delapan jam dakwah talib istiqbal takazah alam ini yang tidak kita siapkan betul-betul ya. sehingga kita ini maksud tujuan kehidupan kita sebagai hamba Allah sebagai umatnya Rasulullah SAW tanggung jawab ke seluruh alam selamat dunia selamat akhirat semua setia jadi ini hari yang mulia yang tidak kita siapkan maka uh, selepas ini tidak kita usahakan bersama-sama membentuk jamaah-jamaah yang akan dikeluarkan di jalan Allah SWT. Maka untuk itulah jamaah yang akan diberangkatkan hari ini yang akan keluar empat bulan, empat hari, berapa hari saja setelah hari raya takbiran maka silakan berkumpul di sebelah selatan tafakut tafakut jamaah silakanlah jamaah-jamaah yang masih yang sisa masa jamaah sisa masa eh, sisa masa 10 hari sisa masa seminggu sisa masa tiga hari ya hidayah wapsi karpujari yang akan karpujari yang akan wapsi berkumpul di sebelah selatan. Yang akan keluar hidayah wapsi supaya laporan. Nah, laporan ke masjid bagian selatan. Silakan. Silakan. Silakan tafakut jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu